Selama ini saya makan haram biarpun sikit. Hah? Kan? Setelah mendengar ceramah Ustadz saya mau berubah nggak akan makan haram lagi. Mantap. Mantap. Kalau andai dia kirim ke WA saya kasih tiga jempol. Apakah masih ada efeknya nanti kepada anak-anak saya Pak Ustadz? Illa man Siapa yang taubat? wa amana beriman wa amila amalan salihah beramal soleh taubat beriman beramal soleh ulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik-baik mudah-mudahan kita termasuk yang itu insyaallah saudaraku yang kau sudah azam taubat diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik malam ini kau ambil wudhu kau sholat tahajud kau menangis bersimpuh bertasbih astagfirullahaladzim astagfirullah astagfirullahaladzim kenapa bang menangis bang itulah tak kau kasih juga kau nikah lagi sangka minta ampun mau mendosa itu juga yang namanya saya Hadi dari Papua Barat eh jauh tepatnya di Raja Ampat. Saya mau bertanya, Ustadz, bagaimana cara bertaubat dengan fulus? Oh, tulus. Dua pula dikasihnya F, sangka. Rukun taubat. Pertama, annadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal, menyesal, menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dengan lidah. Astaghfirullahalazim. Agak panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak hafal saya Pak Ustaz, cari di Google. <laughs> Sayyidul Istighfar, enter, print, cetak, tempel, di mana sering ditengok-tengok. Kebetulan di kantor, ah, tempel kantor. Allahumma anta rabbi la Ibu-ibu yang masa ah, tempel dekat kuali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa abduka. Al-iqraru bil lisan. An-nadam bil qalbi menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisan dinyatakan dengan lidah. Al-itmaru la ya'uda ilaihi abadan bertekad kuat tidak akan balik kepada perbuatan ini. Istighfar. Ayolah bro, kita ke karaoke malam ini. Tidak. Aku kalau sudah kukatakan taubat kepada Allah sekalipun ke karaoke ini. Tidak, sekali tidak, tidak. Kami yang bayar. Ayolah. Ketika sudah tobat banyak sekali godaannya Pak Ustadz Semua orang mengaji Tengoklah artis-artis Ketika dulu dia masih begitu begini begono Santai hidupnya Begitu dia tobat matilah suaminya Tertangkaplah di penjara Itu ujian Inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum Kalau Allah cinta kepada seseorang Maka diujinya iman itu Dulu saya sebelum mengaji ini tak ada susah Nyantai aja Begitu saya ikut pengajian Pak Ustaz La ilaha illallah Pas balik helm hilang Sabar saudaraku. Karena ujian itu hanya akan menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. La yusiful mu'min min nasabin wala wasabin wala sawala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, kehilangan, sampai duri yang menusuk tapak kakimu. Allah menghapuskan segala dosa-dosamu di masa yang lalu. Mana ada dosa saya? Mana dosa saya? Ketika kau mengaku tak berdosa, saat itu kau sedang berdosa.